Pembahasan kita yang terakhir adalah perkara-perkara yang eh, hendaknya dihindari oleh seorang yang berpuasa meskipun perkara-perkara tersebut tidak membatalkan puasa seperti berbekam, mencium istri, mencicipi makanan memakan atau mengunyah permen karet meskipun yang dimaksud di sini al-alk yaitu apa yang biasa dikunyah pada waktu dahulu tentunya tidak seperti permen karet yang ada sekarang yang memiliki rasa atau perisa ya yang memiliki selaput gula dan lain sebagainya adapun sekedar karetnya saja, maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Ya. Adapun permen karet yang sekarang tentu saja membatalkan puasa meskipun karetnya tidak dimakan. Kenapa? Karena karet tersebut telah diberikan selaput dari gula ya atau bahan makanan yang lainnya. Yang ini tentu saja jika dimakan dan tertelan membatalkan puasa. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah bahwa disyariatkan bagi orang yang berpuasa untuk banyak bersedekah, membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan dan beriktikaf pada 10 malam atau apalagi pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Ya, sampai di sini terakhir pembahasan kita. Adapun tentang dalil disyariatkannya memperbanyak sedekah adalah hadis Abdullah bin Abbas sahih riwayat Bukhari Muslim Rasulullah bersabda atau berkata Abu Abdullah bin Abbas karena Rasulullah SAW ajwadun nasi bil khair adalah Rasulullah orang yang sangat dermawan wajwadu ma yakunu fi Ramadan dan paling dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada bulan Ramadan hina yalqahu Jibril ketika beliau ditemui oleh Jibril alaihissalam dan itu pada setiap bulan Ramadan untuk membacakan Al-Qur'an ya menunjukkan bahwa disunnahkan seseorang banyak bersedekah di bulan Ramadan ya bagi orang yang berpuasa ya demikian pula disyariatkan untuk membaca Al-Qur'an memperbanyak bacaan Al Al-Qur'an ya benar tentu saja bacaan Al-Qur'an yang terbaik adalah bacaan yang bisa kita fahami dan tadabburi makna dari ayat-ayat Al-Qur'an itu. Ya, itu secara umum. Tetapi pada bulan Ramadan ya, kita dapatkan bahwa keutamaan waktu, keutamaan bulan Ramadan menyebabkan kita hendaknya memperbanyak membaca Al-Qur'an walau biduni tadabbur meskipun tidak bisa kita tadabburi dengan baik bacaan ter tersebut karena yang diinginkan adalah kathratul qiraah banyaknya baca bacaan karena itu terdapatkan dari para salaf dari para sahabat ridwanullah alim ajmain di antara mereka ada yang biasanya menyelesaikan Al-Qur'an selama tujuh hari pada bulan Ramadan mereka selesaikan sampai tiga hari saja Bahkan ada yang sampai satu, ha, satu hari ya. Kenapa? Karena untuk mengejar waktu-waktu yang uta, utama tersebut. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau menyebutkan tentang apa yang datang dari larangan membaca Al-Quran kurang dari tiga, ha, tiga hari. Larangan menamatkan bacaan Al-Quran kurang dari tiga tiga hari. Kata beliau itu memang pada waktu-waktu yang u, yang umum. Adapun jika berkaitan dengan waktu yang utama, tempat yang utama, maka sesungguhnya disyariatkan memperbanyak bacaan Al-Quran dan meskipun seseorang menamatkan Al-Quran kurang dari tiga hari, maka tidaklah mengapa bagi baginya karena memanfaatkan keutamaan waktu atau tempat tempat. Ada kemudian beliau menyebutkan tentang keutamaan waktu misalnya pada bulan Ramadan. Beliau menyebutkan tentang keutamaan tempat yaitu misalnya seorang yang berada di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Dan ini yang mungkin banyak luput dari kaum muslimin yang melaksanakan haji ataupun umrah ya. Apalagi umrah di mana mereka jarang sekali memanfaatkan kesempatan keberadaan mereka di tanah haram untuk menyelesaikan al Al-Qur'an. Yang yang ada adalah menyelesaikan agenda pesiar ya. Menyelesaikan ya rute atau rencana ziarah ke tempat-tempat yang telah ditentu ditentukan. Sayang sekali ya. Padahal sepantasnya seseorang mengejar keutamaan tempat dengan menamatkan Al-Qur'an ya di tempat-tempat seperti seperti itu. Disebutkan ini oleh Imam Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif ya. Selanjutnya adalah beriktikaf pada 10 malam yang uh, eh, bertikaf disunnahkan pula bagi orang yang berpuasa ya pada sembarang waktu ya dan lebih utama lagi pada 10 malam yang terakhir. Baik. Tentang iktikaf insyaallah akan kita bahas sedikit lebih luas dan kita akan berpindah kepada pembahasan tentang itikaf ini dari kitab Minhajul Talibin yang berarti kita akan meninggalkan sekian banyak pembahasan. Mohon maaf ini kita berpindah. Sebenarnya masih ada tentang syarat wajibnya puasa Ramadan, ya. Juga tentang perkara yang berkaitan dengan puasa sunnah. Kita tinggalkan semua itu bertepatan dengan pembahasan tentang i'tikaf karena kita sekarang ya sudah sekitar lima atau empat hari lagi sudah masuk pada waktu yang disyariatkan untuk i'tikaf dalam rangka mencari keutamaan malam Lailatul Qadar ya sehingga perlu bagi kita untuk mengetahui perkara i'tikaf ini hukum yang berkaitan dengannya apa-apa saja yang disyariatkan bagi orang yang i'tikaf karena al-ilmu qabla al-qauli wal wal amal karena ilmu sebelum kita berbicara maupun sebelum kita berbuat, ya, beramal. Namun kita insya Allah pada pembahasan etika pun jika memungkinkan kita akan membahas lebih luas lagi khususnya pada perkara-perkara tertentu yang mungkin terjadi khilaf di antara para ulama yang butuh bagi kita untuk melihat lebih lanjut dalil dari setiap pembahasan tersebut dan apa yang kuat dari pendapat para ulama. Insya Allah pada pembahasan etika. Baik, karena itu kita berpindah kepada pembahasan yang baru sementara ya yaitu Kitabul I'tikaf. Kitabul I'tikaf dari kitab Minhajut Talibin. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Kitabul I'tikaf huwa mustahabbun kulla kulla waqtin وفي الأشهر الأواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر وميل الشافعي رحمه الله إلى أنها ليلة الهادي أو الثالث والعشرين وإنما يصح الاعتكاف في المسجد والجامع أولى والجديد أنه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل المهيأ للصلاة berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala كتاب I'tikaf pembahasan tentang i'tikaf. I'tikaf disunnahkan pada sembarang waktu, pada seluruh waktu, dan pada 10 hari yang terakhir atau 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan lebih utama lagi dalam rangka mencari keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala cenderung menetapkan bahwa dia adalah maksudnya malam Lailatul Qadar adalah malam ke-21 atau ke-23. Dan sesungguhnya hanyalah sah i'tikaf di masjid dan masjid yang ditegakkan sholat Jumat padanya lebih utama dan dalam pendapat yang terbaru dari Imam Ash-Syafi'i bahwa tidak sah i'tikaf seorang wanita di masjid rumahnya. Di masjid rumahnya. Yaitu tempat yang dikhususkan untuk melaksanakan sholat dalam rumah wanita ter tersebut. Baik. Ini pembahasan awal dari Kitabul I'tikaf. Kita akan bahas pembahasannya dengan sedikit lebih rinci dengan penjelasan dari masailnya, permasalahan-permasalahannya. Baik, Kitabul I'tikaf. I'tikaf adalah perkara yang disyariatkan dan datang keterangan tentang hal ini dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepakat para ulama tentang disyariatkannya i'tikaf dan bahwa i'tikaf ini min amalin qadim merupakan amal dari umat-umat terdahulu sama halnya dengan pua, puasa ya kita tentunya mengetahui kisah dari Maryam ya yang ia beriktikaf ya di mihrab di Masjidil Aqsa ya dan bagaimana kemudian ya Allah SWT memuji apa yang ada pada beliau dari ibadah ya sebelumnya orang tuanya menginginkan ya jika ia memiliki anak maka dia akan mewakafkan anak tersebut untuk ibadah ya namun ternyata yang terlahir adalah anak perempuan ya. Maka dalam kisah ya, Maryam kita dapatkan bagaimana bentuk dari i'tikaf ini telah ada pada zaman terdahulu. Demikian pula apa yang ada pada Nabi Zakaria ya. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 25 Allah berfirman wahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina warruka'is sujud. Wa ahidna ila Ibrahim dan kami ingatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail putranya antahira baitia agar hendaklah kalian berdua membersihkan rumahku yaitu ka Ka'bah Baitullah ya litaifin bagi orang-orang yang tawaf wal dan orang-orang yang i'tikaf warrukka'is sujud dan bagi orang-orang yang ruku dan su, sujud. Nah ini menunjukkan bahwa dia dari syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam pula i'tikaf itu ya. Adapun dalam atau bagi umat Islam tentunya kita mengetahui surah Al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid ya dan janganlah kalian menggauli istri dalam keadaan beriktikaf di mas di masjid ya maka itu dalil dari disyariatkannya iktikaf dan adapun dari sunnah Nabi saw sangat banyak ya dan tentu saja akan datang nanti penyebutannya dalam pembahasan hukum-hukum seputar etikaf dan kita ingatkan bahwa sesungguhnya dia adalah perkara yang disepakati oleh para ulama ijma ya seperti yang dinukilkan oleh Imam Ibn Mundir rahimahullah taala. Kata beliau, "Ajma'u ala anna al-i'tikafa sunnatun la yajibu 'ala an-nasi fardhan illa an yujibahu al-mar'u 'ala nafsihi nadaran fayajibu 'alayhi." Bahwa telah bersepakat para ulama Islam bahwa i'tikaf itu sunnah tidak diwajibkan bagi manusia dalam bentuk kewajiban kecuali seseorang mewajibkan itu pada dirinya dalam bentuk nadar, maka hukumnya wa wajib. Seorang yang punya nadar. Kalau saya ya lulus SMA misalnya, saya akan iktikaf di Masjidil Haram misalnya ya, maka menjadi wa wajib ya karena nadar adalah ilzamu ma laisa bilazim. Adalah mewajibkan sesuatu yang pada asalnya tidak wajib wajib. Ketika diwajibkan jadilah dia wajib untuk ditunaikan. Ya, jadi ijma ulama. Dan disebutkan ini oleh Imam Ibn Hazm dalam Maratibul Ijma dan Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab adanya kesepakatan ula, ulama, ya. Karena itu ya kita ingatkan bahwa dinukilkan dari Imam Malik, dinukilkan dari Imam Malik beliau memakruhkan memakruhkan i'tikaf Alasannya bahwa Rasulullah mengerjakan tetapi para sahabat tidak mengerjakannya. Ya, tetapi ini kemudian dibantah oleh para ulama Islam yang lainnya. Sudah sangat banyak keterangan yang menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat mengerjakan i'tikaf. Bahkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melaksanakan i'tikaf ini, ya. Baik. Adapun dari Imam Ahmad dinukilkan oleh Imam Abu Daud As-Sijistani Sulaiman bin Daud As-Sijistani dalam masailnya kepada Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad berkata la a'lamu an ahadin minal ulama khilafan annahu masnun saya tidak tahu dari siapapun dari para ulama ya perbedaan pendapat bahwa itikaf itu sun sunnah artinya sepakat para ulama bahwa itikaf itu sun sunnah tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Berkata Imam Az-Zuhri, ya, ajaban minan nas kaifa taraku i'tikaf. Sungguh menakjubkan dari keadaan manusia. Bagaimana mungkin mereka meninggalkan i'tikaf? Ya. Wa Rasulullah SAW kana yaf'alu syai'an wa yatrukuhu. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang beliau mengerjakan suatu perkara dan kadang pula beliau tinggal tinggalkan tetapi wama taraka al-i'tikaf hatta mata wama taraka al-i'tikaf hatta qubira namun beliau tidak pernah meninggalkan dalam hidupnya i'tikaf sama sekali sama sekali sampai wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam artinya bahwa meskipun hukumnya sunnah tetapi kita dapatkan bahwa dia dari sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sempat meninggalkan sekali ya itu karena apa yang beliau dapatkan dari keadaan istri-istrinya yang kemudian mereka bersaing dan berlomba untuk itikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih Bukhari disebutkan bahwa meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha untuk beretikaf. Maka Rasulullah izinkan itu. Maka ketika Nabi SAW keesokan harinya akan masuk ke tempat etikafnya, kamar yang telah disiapkan untuk etikaf, maka tiba-tiba beliau melihat di samping kamarnya juga banyak kemah-kemah yang lain. Kata beliau milik siapa ini? Kata para sahabat ini milik istri musifulana, fulana, si Lah, kok pada etikaf semua gini, ya? Maka Rasulullah marah dan mengatakan, "Albir turidna? Apakah kebaikan yang kalian cari dengan cara seperti ini?" Maka Nabi perintahkan ketika itu membongkar semua ke kemah dan beliau membatalkan iktikafnya pada bulan Ramadan tersebut dan beliau menggantinya 10 hari di bulan Syawal. 10 hari di bulan Syawal. Hanya kesempatan itu saja. Nabi SAW meninggalkan iktikaf itu pun kemudian beliau menggantinya di bulan Syawal karena apa yang beliau khawatirkan dari keadaan para istri beliau dari persaingan. Ya, untuk ikut bersama Nabi i'tikaf, sesuatu yang tidak sehat lagi. Kita lihat ya. Subhanallah. Jadi kata Imam Az-Zuhri Muhammad bin Syihab Az-Zuhri menakjubkan perkara manusia ketika mereka meninggalkan i'tikaf apa yang justru tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita ingatkan bahwa kembali hukumnya i'tikaf adalah sunnah, ya adalah sunnah. Kata Imam An Nawawi, wahwa mustahabun eh, kulla waktin. Dia disunnahkan pada setiap waktu, pada setiap waktu. Ya, dan ini pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan para ulama bahwa i'tikaf dia disyariatkan pada sembarang waktu ya kemudian bahwa itikaf itu sendiri maknanya adalah al-maksu ya berdiam ya al-labsu ya seorang yang berdiam namun yang disebutkan oleh para ulama dari definisinya adalah ya al-maksu fil masjid ya berdiam di masjid ya kemudian fi awqatin makhsusah pada waktu-waktu tertentu, waktu yang ditentukan oleh seseorang untuk melaksanakannya jika dia merupakan i'tikaf nadar, kalau tidak maka dia bersifat umum kapan saja dibolehkan ya taatan lillah dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam definisi yang lain ibadatan lillah dalam bentuk ta'abbud lillahi azza Wajalla, ya maka itu dimaksud dengan i'tikaf seorang berdiam diri dan bahwa tidak disyaratkan kadar tertentu dari i'tikaf ya ini dalam pendapat kebanyakan para ulama sehingga sebagian mengatakan yasihu walau bilahdhah sah i'tikaf itu meskipun hanya sesaat sesaat setelah sholat sebelum sholat ya atau yang lain sebagainya dari waktu waktu ya Sebagian mengatakan la yasihu illa yauman aw lailatan. Tidak sah itikaf kecuali kadar sehari atau kadar sema semalam. Mereka berdari dengan hadis Abdullah bin Umar Sahih riwayat Bukhari, "Anna Umar qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Wa Umar bin Khattab berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, inni nadartu an a'takifa lailan." Wahai Nabi, saya telah bernadar untuk iktikaf semalam fil jahiliyah di masa jahili jahiliyah di Masjidil Haram. Faqala alaihi salatu wassalam maka berkata Nabi, ya, au fi binadarik. Tunaikan nadarmu. Tunaikan nadarmu. Dalam hadis ini disebutkan lailan. Satu ma malam. Sebagian riwayat mengatakan naharan. Malam. Yang karena terjadi khilaf di antara para ulama mana yang tepat ini? Ya. Sebagian mengatakan yang kuat adalah nahar. Dan karena itu mereka mengatakan disyaratkan bagi orang yang itikaf untuk berpuas, berpuasa. Nanti akan datang pembahasannya, ya. Namun riwayat yang sahih adalah lailan pada malam ha, hari, ya. Dan malam hari bukan waktu pua, puasa sehingga pendapat yang paling kuat tidak disyaratkan untuk sahnya itikaf seorang dalam keadaan berpuasa berpuasa. Ya, jadi mohon maaf jika misalnya ada ya orang yang dalam keadaan ya berhalangan misalnya ya atau dia tidak berpuasa apakah karena sakit misalnya ya maka boleh dia tetap iktikaf atau melanjutkan iktikafnya ya selama dia mampu untuk itu tentu saja tidak memberatkan ya meskipun karena sakitnya ia tidak berpuasa berpuasa demikian pula dengan kaum wanita dengan kaum wanita jika dalam keadaan berpuasa tiba-tiba kemudian ia mengalami haid ya meskipun lebih utama baginya untuk keluar ya dari masjid karena adanya khilaf tentang masalah atau pendapat jumhur ulama mengatakan tidak bolehnya wanita haid untuk tinggal di mas di masjid meskipun pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama bahwa wanita yang haid boleh di masjid asalkan ia menjaga agar apa yang ada dari haid itu tidak mengotori mas masjid ya dan telah sah dari hadis riwayat Bukhari bahwa sebagian dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Ummu Salamah kanat ta'takif ya adalah dia mengadakan i'tikaf melaksanakan i'tikaf tersebut wahia mustahabah dalam keadaan dia mengalami istihadhah istihadhah adalah keluarnya darah bukan pada waktu kebiasaan, keluar yang terus-menerus dan tidak terhenti kecuali satu atau dua, ha, dua hari. Darah istihadah namanya, ya, bukan haid. Haid keluar darah secara teratur atau pada waktu tertentu tertentu saja tujuh atau sepuluh hari atau lima belas hari ya adapun istihadah dia keluar terus-menerus ya sepanjang bulan itu dan tidak terhenti kecuali satu dua hari saja maka sebagian dari istri Nabi melaksanakan i'tikaf dalam keadaan dia istihadah, maka disebutkan dalam riwayat tersebut fakanat tusalli wattistu fi eh, wattistu tahtaha. Maka adalah istri Nabi tersebut ya, salat ya dalam keadaan di bawahnya mohon maaf ada tempayan untuk menampung darah. Ya, saking banyaknya. Tentunya bukan berarti bahwa dia tidak pakai penahan, penahan ya, untuk menampung darah tersebut pakai, tapi saking banyaknya darah tersebut, maka dia meluber, mohon maaf ini keluar, ya. Maka Nabi SAW memberikan izin kepada istrinya tersebut untuk tetap melaksanakan i'tikaf, ya, meskipun dalam keadaan istiha, istihadah. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi kita ingatkan, tidak disyaratkan puasa untuk etikaf. Nah, kembali kepada hadis Abdullah bin Umar tentang nadar Umar bin Khattab etikaf di Masjidil Haram satu ma satu malam. Sebagian ulama mengatakan kalimat lailan menunjukkan bahwa aqallul i'tikaf lailan au naharan. Yang paling kurang dari kadar i'tikaf adalah sehari atau sema semalam ya dan kalau hitungannya semalam berarti dimulai dengan terbenamnya matahari artinya sebelum matahari terbenam seseorang sudah harus ada di mas di masjid dan tidak keluar dari tempat iktikafnya atau masjid tersebut kecuali setelah sholat su, subuh jika iktikafnya siang hari maka seseorang sebelum sholat subuh sudah ada di masjid di masjid sebelum sholat subuh atau sebelum adzan subuh ya kemudian ia terus berada di masjid hingga ya dan tidak keluar darinya kecuali setelah sholat maghrib maka ini disebut dengan etikaf semalam atau etikaf seha sehari jelas ya batasannya adalah waktu sholat maghrib dan subuh yang malam berarti masuk sebelum adzan maghrib ya dan keluar setelah sholat su, subuh yang siang berarti masuk sebelum adzan subuh dan keluar setelah sholat maghrib itu batasannya ya ini pendapat sebagian ulama ya sebagian lagi berpendapat bahwa sesungguhnya tidaklah disyariatkan i'tikaf kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Hanya pada bulan Ramadan saja. Jadi ini pendapat Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melaksanakan i'tikaf di luar bulan Ramadan kecuali qada. Kecuali pengganti itu pada bulan Syah, Syawal tadi, ya. Adapun yang lainnya selalu pada bulan Ramadan Ramadan, tidak pernah yang lainnya. Kata beliau, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui keutamaan waktu-waktu di luar bulan Ramadan, pastilah beliau akan beritikaf di luar waktu tersebut. Demikian dalam pembahasan Syekh Ibn Utsaimin dalam Syarh Mumti. Namun kita mengatakan yang kuat dari pendapat para ulama wallahu alam bisawab adalah i'tikaf disyariatkan pada sembarang wak waktu seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dan bahwa dia sah ya dengan apa yang disebut dengan al-maktub. Jadi yang benar tidak ada penetapan waktu tertentu untuk disebut sebagai batasan iktikaf. Saya ulangi, yang benar tidak ada batasan jarak waktu tertentu untuk apa yang sah disebut sebagai iktikaf. Jelas ya? Dalam dalil syariat tidak ada. Adapun hadis Abdullah bin Umar yang tadi, inni nadartu an a'takifa lailan ini bukan menunjukkan bahwa kalau kurang dari semalam tidak disebut e i'tikaf. Ini namanya qadiyatu ainin. Satu keadaan dan peristiwa di mana Umar bin Khattab menanyakan dia pernah bernadar untuk i'tikaf sema semalam itu di zaman jahiliyah sebelum dia mengenal is Islam. Nah, bagaimana hukumnya setelah berislam? Kata Nabi, laksanakan karena dia kebaikan. Satu nadar yang sifatnya ketaatan dalam Islam, jika diakatkan nadar itu, meskipun sebelum kita mengenal Islam, wajib kita tunaikan setelah berislam. Jelas ya? Itu faedahnya di situ. Ya, bukan bahwa kalau kurang dari semalam tidak sah disebut eh iktikaf. Tidak, ini qadhiyatu ainin. Suatu peristiwa yang ditanyakan berkaitan dengan apa yang dinadarkan oleh sese seseorang. Kebetulan seseorang ini yaitu Umar bin Khattab bernadarnya sema semalam. Ya. Bukan satu waktu sholat misalnya. Ya, bukan setengah hari atau setengah malam misalnya, tidak. Maka itu yang ditanyakan. Paham ya? Sehingga dia tidak sah dijadikan sebagai batasan untuk apa yang sah disebut i'tikaf. Jadi dengan demikian kesimpulannya sekali lagi tidak ada pembatasan dalam syariat ya dalam dalil syariat tentang lamanya i'tikaf. Dan kaidah seperti ini menunjukkan kepada kita bahwa malam ya yataqayyadhu syar malam yuqayyidhu syar perkara yang tidak ada batasannya dalam syariat maka dikembalikan kepada urf dikembalikan kepada apa yang menurut kebiasaan ya sama dengan masalah misalnya safar seorang yang boleh untuk berbuka dan tidak puasa jika dia dalam keadaan sa safar nah para ulama berselisih tentang safar itu berapa jaraknya yang dikatakan jarak sa safar apakah juga diperhatikan keadaan letih atau tidaknya dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi tidak ada keterangan dalil syariat yang menetapkan jarak tertentu untuk jarak sa safar. Sehingga dengan demikian, pendapat yang paling kuat tentang masalah safar adalah bahwa safar adalah apa yang sesuai dengan urf yang dikatakan oleh manusia dia merupakan sa safar ya dan ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Imam asy shaukani ya dan yang lainnya dari para ulama. Ya meskipun kebanyakan ulama menetapkan batasan ja, jarak ada yang 19 hari, 20 hari ya, ada yang 6 eh, kilo ya, ada yang 92 dan lain sebagainya ya. Tapi yang paling kuat bahwa syariat tidak datang dengan penentuan jarak sa safar. Jelas ya? Demikian pula di sini. Jadi yang benar, itikaf sah berapa lamanya? Berapa menit? Berapa detik? Berapa jam? Yang benar adalah ma yasiu an yusamma maktan walubsan ya walubsan ya adalah apa yang sah secara urf disebut berdiam di mas di masjid berdiam di masjid jelas ya jadi seorang yang berdiam setelah sholat, ya, adapun dia sholatnya berdiam, memang dia ikut sholat, kan gitu ya. Tapi setelah sholat, dia berdiam di masjid, membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah, sah disebut sebagai etika. Dia enggak. Di mana Pak Fauzi? Oh belum pulang Pak. Di mana dia? Lagi di masjid. Nah, di masjid ngapain? Berdi, berdiam kan gitu ya. Lagi etika berarti. Jelas ya? lagi di mas di masjid ya maka apa yang sah disebut sebagai i'tikaf atau berdiam ini sah disebut sebagai i'tikaf jelas ya sebelum sholat sesudah sholat seorang yang menanti sholat ya duhur misalnya datang jam 10 duduk ya baca Al-Quran itu juga sah disebut sebagai i'tikaf itu yang benar dari pendapat para ulama seperti yang disebutkan oleh Imam An Nawawi huwa mustahabun kulla waktin bahwa dia disunahkan pada sembarang wak waktu, disunahkan pada sembarang waktu. Demikian pula pendapat Syekh Ibn Utsaimin yang tadi mengatakan bahwa sepantasnya ya itikaf itu dikhususkan untuk 10 malam yang terakhir karena yang, yang diinginkan adalah mencari keutama keutamaan malam Lailatul Qadar. Nah, ini yang jadi masalah juga bahwa sesungguhnya itikaf yang diinginkan dengannya bukan sekedar mencari malam Lailatul Qadar. Ini yang perlu kita ingatkan pula ya. Iktikaf sesungguhnya tidak ada keterangan yang yang sah tentang keutamaannya. Tidak ada keterangan yang sah yang marfu kepada Nabi tentang ke keutamaannya ya. Imam Ahmad bin Hambal ditanya oleh Imam Abu Daud Sulaiman bin Ash'ath ya As-Sijistani qultu li Ahmad ta'rifu fi fadlil i'tikafi syai'a? Berkata Abu Daud, aku bertanya kepada Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, Imam Ahmad ini imam yang terkemuka tentu saja, ya, salah seorang di antara tokoh empat mazhab yang terkemuka, ya, dan beliau menghafal satu juta hadis. Wasi'ur riwayah, riwayatnya sangat banyak, ya. Beliau ditanya, ya, hal ta'rifu fi fadli i'tikafi syai'a wahai Imam Ahmad tahukah kamu tentang keutamaan i'tikaf sesuatu yang berkaitan dengannya hadis ke atau yang bagaimanapun kata beliau la ya saya tidak tahu illa syai'an dha'ifa saya tidak tahu tentang keutamaan i'tikaf satu hadis pun kecuali sedikit dari riwayat namun dia lemah jelas ya dan di antara riwayat-riwayat yang lemah tersebut adalah hadis Abdullah bin Abbas marfu yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al Baihaq dalam Syu'ab Al Iman di mana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah berkata tentang orang yang beriktikaf huwallazi ya'kufu dzunuba wa yajri lahu minal hasanati ka'amil hasanati kulliha Diriwayatkan dari Nabi bahwa Rasulullah bersabda tentang orang yang beriktikaf. Huwa Adalah orang yang meninggalkan dosa-dosa. Yajri lahu minal hasanat. Dan orang seperti ini akan terus mengalir baginya pahala dari kebaikan kaamilil hasanati kulliha seperti orang yang beramal kebajikan seluruhnya. Artinya keutamaannya bahwa orang yang beriktikaf ya mendapatkan pahala seperti semua orang yang mengerjakan amal kebaji kebajikan. Ya, tetapi ingat riwayatnya lemah. Riwayat ini dilemahkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Al-Busiri ya dalam Zawaid Ibnu Majah Misbahul Zalam ya. Kemudian di antara riwayat tentang hal ini pula hadis Abu Darda ya Diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda, "Man i'takafa lailatan kana lahu ajri umratin." Barang siapa beriktikaf semalam, baginya pahala seperti umrah satu kali. "Wa man i'takafa lailataini" Siapa yang iktikaf dua malam, kana lahu ajri umrataini. Baginya pahala seperti dua um umrah. Demikian disebutkan sampai sepuluh 10 hari ya ini dari riwayat Abu Darda dan dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam Syarah Umdah disebutkan atau diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Ishaq Ibnu Rahoya, tetapi sekali lagi juga riwayatnya le lemah jadi tidak ada keterangan yang khusus tentang keutamaan e i'tikaf tetapi ingat ini bukan berarti tidak ada keutamannya, ada keutamannya, ya Sebab kalau tidak maka Nabi SAW tidak akan mengerjakannya. Tidak akan mengerjakannya dan telah disebutkan bahwa datang keutamaan atau pujian ya dan penyebutan tentang ibadah iktikaf ini dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan merupakan amal dari umat-umat terdahulu terdahulu ya berarti dia tentunya amalan yang utama hanya saja keutamaan secara khusus penyebutan kadar tertentu dari keutamaan memang tidak tidak ada ya. Cuma yang perlu kita ingatkan bahwa iktikaf disyariatkan bukan semata karena adanya malam Lailatul Qadar, bukan semata karena adanya malam Lailatul Qadar ini ya. Di sini ada sebuah kitab yang menurut kami kitab yang paling luas membahas tentang permasalahan iktikaf, Fiqhul Iktikaf fikih tentang i'tikaf karya dari Syekh Khalid bin Ali Al-Musyaiqi. Beliau adalah murid dari Syekh Ibn Utsaimin sekaligus menantu beliau. Ya, kebetulan alhamdulillah kami pernah mendampingi beliau ketika beliau ditugaskan dakwah ke Indonesia ke Jawa. Kami kebetulan diminta untuk menjadi penterjemah beliau selama keliling di Jogja ya. Beliau mengarang kitab ini yang dipandang sebagai kitab yang paling luas dalam pembahasan i'tikaf dan beliau membahas dari berbagai mazhab yang ada dan menyebutkan keterangan para ulama dan permasalahan-permasalahan penting seputar etikaf. Yang ingin saya nukilkan di sini adalah tentang hikmah disyariatkannya i'tikaf. Hikmah disyariatkannya i'tikaf. Yang jika kita dapatkan perkataan para ulama, kita akan lihat bahwa selain mengharapkan malam Lailatul Qadar, i'tikaf ini sendiri memiliki pengaruh yang besar. Ya, memiliki hikmah yang banyak, yang luas bagi siapapun yang melaksanakannya. Ya, di antaranya dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim, kata beliau, lama kana salahul qalbi tatkala baiknya hati dan lurusnya hati itu adalah ketika ia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan itu tergantung kepada bagaimana konsentrasi seseorang, bagaimana seorang mengumpulkan semangatnya, ya untuk kemudian ia menghadapkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kelebihan dari makanan dan minuman, kelebihan dari bermuamalah dengan manusia, kelebihan dari perkataan dan tidur adalah di antara perkara-perkara yang bisa mengusutkan hati. Mengusutkan hati hati artinya kurangnya fokus kepada ibadah ibadah ya enggak ya banyak makan menguatkan ibadah ya menguatkan ibadah tidak ya kalau makan betul menguatkan ibadah dan adalah seorang mendapatkan keutamaan jika dia makan dengan meniatkan at taqawwil ibad ibadah agar dia kuat dalam ibadah ibadah kalau disyariatkan sepuluh sahur bagi orang yang berpuasa karena dia membantu untuk menjaga fisik tetap ya kuat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang di disyariatkan kan dia. Tapi kelebihan dari itu makan yang berlebih-lebihan tidak mengantar justru kecuali kepada bentuk kemalasan dalam melaksanakan ibadah. Karena itu kita perlu menjaga ketika berbuka puasa ya jangan langsung begitu start ya langsung finish ya finish di tempat tidur atau di kamar kecil nggak bisa lagi bang bangkit ya maka ini terlalu cepat nih ya terlalu cepat ya jadi harusnya perlahan dulu ya supaya ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat demikian pula ketika kita makan pada setelah sholat maghrib ya kita pun makan kadar secukupnya meskipun secukupnya ini tentunya beda masing-masing orang tentu saja ya tapi jangan sampai berlebih berlebihan. Kenapa? Karena akan menghalangi pasti semangat untuk melaksanakan ibadah sholat isya dan tarawih. Tarawih itu pasti, ya? Ya. Yang diisi memang perut, tapi beratnya di mata. Perutnya terasa ringan, tapi yang beratnya di mata gitu. Itu kan susah jadinya, ya. Maka bagaimanapun yang namanya berlebihan, ya, yang namanya berlebihan bisa mengganggu fokus kita dalam ibadah. Kelebihan makanan, ya, minuman. Demikian pula kelebihan berlebihan dalam bermukhalata bainan nas. Berhubungan dengan manusia. Berhubungan dengan manusia perkara yang disyariatkan. Kata Nabi, "Al-mu'minu alladhi yukhalitu nas wa yasbir ala adahum khairun min ladina la yukhalitu nas wa ya-, la yasbir ala adahum." Seorang mukmin yang berbaur dengan manusia, lalu ia bersahabat dengan gangguan mereka, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak berbaur dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Demikian disebutkan dalam Adabul Mufrad, ya. Jadi berbaur dengan manusia itu kebaikan. Ya. Dan di antara hikmah Allah mengutus seorang rasul dari jenis manusia, kenapa? Agar berbaur dengan manusia, manusia kan begitu ya. Tapi banyak bergaul juga terkadang melalaikan dari fokus ibadah ibadah. Nah, ketahuilah i'tikaf mengembalikan kembali kilau cahaya hati kita dalam rangka fokus dalam eh, kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dalam perkara inilah berkata Imam An-Nawawi uh, Imam uh, eh, Ibnu Qayyim Yaqtadat rahmatul azizir rahim بعبادة an بعباده أن شرع له من الصوم ما يثب karena itu kata beliau hikmah Allah yang luas menunjukkan kemudian atau menuntun hambanya untuk mereka meninggalkan kelebihan makan dan minum itu dengan apa? Berpuas, berpuasa, ya. Dan untuk membersihkan apa yang mungkin mengganggu ia. Kemudian juga disyariatkan ia memutuskan, ya, apa yang ada dari kelebihan tidur itu dengan apa? Begadang dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula diputuskanlah apa yang ada di kelebihan berbaur dengan manusia yang kadang melalaikan itu dengan seorang fokus ibadah kepada Allah dengan i'tikaf. Maka i'tikaf membangun kembali konsentrasi kita, fokus kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita boleh peduli pada orang lain, mementingkan keadaan mereka, mereka. tetapi kita jangan sampai melalaikan diri diri kita. Sebagian orang ya ya membantu orang lain, bersemangat dalam membantu orang lain, tapi ia mengabaikan diri dirinya sendiri. Ya, maka ini tidak pantas apalagi dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini di antara perkara-perkara yang disyariatkanlah di dalamnya ya atau disyaratkanlah kemudian ibadah i'tikaf itu. I'tikaf ya menyebabkan kita kemudian fokus dalam ibadah ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu disyariatkan akhdul ya khimah. Orangnya itikaf membuat kemah misalnya. Ya, untuk dia ya menyembunyikan dirinya dan menyembunyikan amalnya. Dan dengan itu pun ia tidak akan tergang, terganggu, lebih dekat daripada keadaan yang tidak diganggu oleh orang lain. orang lain. Ya, meskipun itu di mas, di masjid. Ya. Maka kita dapatkan ya ternyata hikmah dan faidah dari ya etikat itu sesungguhnya sangat besar akan dirasakan oleh siapapun yang mencoba untuk melaksanakan iktikaf itu apalagi jika dia sedapat mungkin menyesuaikan dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beriktikaf ya mudah-mudahan itu bisa kita dapatkan dan Allah mudahkan bagi kita untuk melaksanakan iktikaf pada bulan Ramadan tahun tahun ini amin ya rabbal alamin maka ikhwani fi din azinallahu wa iyyakum apa yang disebutkan dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di mana beliau mengisyaratkan dalam perkataannya bahwa i'tikaf itu disyariatkan karena Lailatul Qadar ya. Karena itu disyariatkan hanya pada bulan Ramadan. Ini pendapat yang kurang tepat. Wallahu a'lam bissawab. Apa dasarnya? Pertama, Nabi ternyata pernah beriktikaf di luar bulan Ramadan. Pernah, Pak? Kapan itu? Bulan Syawal tadi. Bulan Syawal dan Syawal secara meyakinkan, sah meyakinkan bukan bulan Ramadan kan gitu ya? ya Pak. Syawal bukan Ramadan, ya. Sekiranya itu jelas. Maksudnya tidak ada malam Lailatul Qadar di bulan Syah Syawal, ya kan? Ya. Seandainya memang etika disyariatkan hanya karena Lailatul Qadar, ya kan? Tidak akan diganti oleh Nabi di bulan Syawal, ya kan? Ya. Digantinya di bulan Syawal menunjukkan bahwa itikaf disyariatkan bukan hanya karena Lailatul Qadar. Jelas ya? Itu perlu kita ingatkan di sini. Sehingga dengan demikian pendapat jumhur ulama adalah pendapat yang kuat yang mereka mengatakan bahwa disyariatkan itikaf pada sembarang waktu, ya. Kemudian juga bahwa itikaf ini tujuannya adalah tadi dengan hikmah untuk melatih fokus kita, menguatkan kembali fokus kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan karena itu disyariatkan pada sembarang wak waktu. Tentunya yang paling utama adalah pada bulan Ramadan, ya. Dan paling utama adalah pada 10 malam yang terakhir. Kenapa paling utama bulan Ramadan? Karena dia waktu yang uta utama. Artinya boleh seorang beriktikaf dari tanggal 1 sampai tanggal 30 30 boleh saja. Ya. Adapun Nabi SAW awalnya seperti disebutkan dalam hadis yang sahih ya riwayat Abu Sa'id Al-Khudri ya adalah Nabi beriktikaf pada 10 hari pertama di bulan Ramadhan ya. Kemudian ternyata beliau beriktikaf lagi pada 10 hari yang pertengahan. Ya. Setelah itu beliau berkata, ini "Inni tu al ashra al-awwal" التمس هذه الليلة ثم اعتكفت الأشر الأوسط ثم أوتيت فقيل لي إنها في الأشر الأواخر kata nabi sesungguhnya aku beriktikaf pada 10 awal Ramadan karena mencari malam Lailatul Qadar ini kemudian aku beriktikaf lagi pada 10 yang pertengahan kemudian aku ditangi oleh malaikat yang menyampaikan bahwa sesungguhnya dia ada pada 10 malam yang terak terakhir ya maka berkata Nabi faman ahabba minkum an ya'takifa falya'takif fa'takafan nasu ma'ahu siapa di antara kalian yang ingin beriktikaf maka silahkan ia beriktikaf maka orang-orang pun beriktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini keterangan yang tegas menunjukkan kepada kita bahwa memang Nabi beriktikaf di bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar juga jelas ya di antara tujuannya juga itu ya Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita hadis berbukhari Bukhari Muslim ini bahwa Nabi beriktikaf awalnya pada 10 awal, kemudian 10 pertengahan dan terakhir kemudian 10 yang A, yang akhir. Berarti kalau begitu totalnya berapa hari? 30 puluh menunjukkan bolehnya seorang beriktikaf ibtidaan sejak awal dari satu sampai tiga 30 30 puluh haraj alaih ya karena tidak disyaratkan waktu tertentu dari i'tikaf ya termasuk bulan Ramadan tetapi yang paling utama yang afdal adalah jangan sampai kita menyanyiakan 10 hari yang terakhir karena disitulah malam Lailatul Qadar. Artinya jangan sampai ada orang i'tikaf 10 hari awal pas akhirnya tidak tidak i'tikaf. Ya, sayang sekali ya. Karena keutamaan yang paling tinggi ada pada malam Lailatul qadar ini. Ya, dia yang malam khairun min al fi syahrin lebih baik dari seribu bulan yang tidak ada padanya malam-malam Lailatul Qadar tersebut. Ya. Baik ikhwani fiddin sampai di sini pembahasan kita. Ada pertanyaan dari jemaah? Ya. Telah kita sebutkan bahwa dalam pem, eh, dalam uh, amalan disyaratkan adanya niat tentu saja. Innamal amalu bin niat. Tetapi niat yang dimaksud adalah niat apa yang diinginkan dari perkara tersebut. Seorang yang berniat mengatakan ya bahwa saya setelah sholat nanti mau tamatkan setengah jus misalnya dulu ya. Maka itu niat. Niat untuk berdiam di mas di masjid karena keutamaan membaca Al-Qur'an di masjid meskipun di rumah juga utama tentu saja ya. Ya, tetapi masjid adalah tempat yang paling utama untuk seseorang menamatkan atau membaca Al-Qur'an. Al Nabi ketika menegur orang yang kencing di sudut masjid, beliau mengatakan inna hadhi <clears throat> al-masajid lam tubna lihada. Masjid tidak dibangun untuk buang air seperti itu. Inna mahia sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk liqra'atil Quran shalah ya dzikir untuk bacaan Al-Qur'an, untuk salat dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tempat yang utama untuk berzikir dan membaca Al-Qur'an adalah mas masjid. Maka orang yang berniat tadi menyelesaikan setengah juz di masjid, berarti dia niat berdiam di masjid. insyaallah dapatkan pahala i'tikaf. Insya Allah dapatkan pahala i'tikaf. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, Pak. Jadi tidak ada bentuk akad tertentu, lafal tertentu tentang niat i'tikaf, niat tempatnya di di hati, sah niat itu dengan apa yang menunjukkan yang mengindikasikan adanya kesengaja kesengajaan. Seperti yang tadi. Berangkat dari rumah sudah bawa mushaf sendiri misalnya, ya kan? Berarti dia ingin i'tikaf di masjid habis sholat atau sebelum waktu sholat dia sudah datang lebih dahulu dengan membawa mushaf Berarti dia, dia punya niat untuk iktikaf di mas di masjid menantikan waktu sholat dengan menyelesaikan baca bacaannya insya Allah dapatkan pahala iktikaf. Ukuran iktikaf adalah ukuran yang sah disebut sebagai berdi berdiam. Berdiam. Wallahu a'lam Ah, itu lain lah. Berarti niatnya tidur ya. Oh, tertidur. Kalau tertidur lain. Kalau tertidur perkara yang di luar kemampuan kita ya kan? Ya. Yang seperti maafu insyaallah. Orang itikaf pun boleh tidur. Orang yang itikaf pun boleh tidur. Tapi ingat, itikaf bukan tidur. Paham maksudnya Pak ya? Ya. Jadi orang yang itikaf boleh tidur bahkan disyariatkan karena dia butuh inna lijasadika alaika haq ya adalah Nabi buat kemah di samping untuk ibadah juga untuk istirahat kan gitu jadi orang yang itikaf boleh tidur ya tetapi itikaf bukan untuk tidur gitu ya. Datang dari rumah sudah bawa siapkan semua perlengkapan tidur semua. Ya, lengkap. Bahkan AC AC pribadi pun datang. <laughs> Kemah yang ber AC ya kayak di di ya, Arafah saja Pak ya. Berangkat haji. Bawa kemah-kemah yang lengkap dengan AC-nya gitu ya. Nah, ini mau tidur atau mau itikaf kan gitu ya. Itu lain ya. Tapi kalau orang yang itikaf boleh. Ya, apalagi kalau dia dalam keadaan tadi baca Quran ya sebelum tertidur ya insya insyaallah ya waktu itu tapi ingat tujuannya itikaf adalah untuk apa untuk ibadah ibadah karena ada juga orang itikaf tapi ngobrol ya kan nah, ini kan mengganggu atau seperti ini keluar dari konteks yang apa di, uh, tujuan disyariatkannya ya itikaf itu qat'ul ilaqah ilaqat ya seseorang seperti egois lah sedikit gitu ya bukan berarti jika ada yang tanya maaf lagi itikaf ya menolak, enggak, enggak gitu ya. Tetap dia berbaur, tetapi jangan sampai tersibukkan dengan fudulul mukhalatah. Jangan sampai tersibukkan dengan banyaknya berbaur dengan manusia sehingga akhirnya ya terlalaikan dari fokus tujuan utama yaitu ibadah ibadah ya karena jangan sampai juga ada orang itikaf ternyata hanya jumpa fans ya kan pak sibuk tanda tangan gitu gambarannya ya maka ini juga keluar dari tujuan eit i'tikaf. Meskipun sesungguhnya dia tetap i'tikaf karena dia selama dia di mas di masjid dan tidak melakukan pembatal-pembatal i'tikaf yang nanti akan kita bahas lebih lanjut insya insyaallah taala. Begitu, Pak. Ya, jadi tidur nggak apa-apa, apa, ketiduran apalagi nggak apa-apa. Tidur saja boleh. Apalagi ketiduran. Yang yang tidak boleh ditiduri, nggak boleh itu, Pak membatalkan puasa. Eh membatalkan apa? Iktikaf. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid gitu. Wallahu alam bissawab. Ada yang lain lagi, Pak? Cukup. Baik. ada apa tadi dari dalam berkumpul dengan istri. Iya. dalam keadaan kalian sedang beriktikaf. Iya. dianjurkan untuk 10 hari itu walaupun dia tidak itikaf misalnya Pak kondisinya. Meskipun dia tidak itikaf tidak boleh menggauli musuhnya Iya, dan satu kan 10 hari. Iya, iya betul. Misalnya. Maka eh, dalam keadaan dia 10 dia mengingatkan 10 hari itu kan kadang pulang kemudian dia berhubungan istri. Kemudian apakah ya itu berlaku larangan secara umum atau sifatnya haram atau makruh gitu? Baik, ya. Jadi Firman Allah dalam surah Al-Baqarah 197, "Wala tuwashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir bahwa ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, larangan bagi orang yang itikaf ya, untuk menggauli istrinya di masjid. Wala tubashiruhunna. Janganlah kalian menggauli istri kalian wa antum aakifuna fil masajid. Dalam keadaan kalian beritikaf di masjid. Artinya kalau itikafnya bukan di masjid, atau bahwa kalau menggaulinya bukan di masjid tidak apa-apa misalnya dia itikaf kemudian karena makanan tidak disediakan oleh panitia misalnya ya maka dia pulang ke rumah dulu ya untuk ambil makanan eh sang istri lagi dandan wah dia ingat kemarin diajarkan oleh ustadz doa jika melihat hilal gitu wah <laughs> maka akhirnya terjadilah apa yang terjadi ya maka ini tidak masalah karena yang penting larangannya jangan sampai melakukannya di mas di masjid nah, ini diantara ihtimal tetapi kata para ulama ahli tafsir namun yang benar yang dimaksud dengan ayat ini adalah bayanu syuruti al etikaf. penjelasan tentang syarat dari etikaf. itu orang yang etikaf tidak boleh menggauli is, istrinya. Baik menggaulinya seperti yang tadi di rumah sendiri, ya. Apalagi di mas di masjid keterlaluan sudah, ya. Apalagi di mas di masjid. Paham ya? Kemudian penyebutan tentang di masjid menunjukkan bahwa memang boleh seorang suami istri beri beretika seperti Nabi beretika dan juga is, istri-istrinya. Dan bahwa wanita pun disyariatkan pula untuk Itikaf menurut pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama. Sebagian mengatakan wanita tidak boleh itikaf. Sebagian mengatakan boleh bagi wanita asalkan ya ajuz yang sudah tua, yang masih muda apalagi perawan nggak boleh itikaf. Namun semua pensyaratan itu tidak benar. Ya, yang benar bahwa semuanya boleh itikaf. Syarat yang harus diperhatikan hanyalah bahwa jika tidak aman dari fitnah baru terlarang ya jika tidak aman dari fitnah barulah terlarang wanita melaksanakan tikaf sama dengan hukum wanita hadir sholat berjamaah berjamaah jika tidak aman dari fitnah gangguan baik hewan binatang buas atau manusia buas maka tidak boleh tidak boleh ya dilarang ya tetapi jadi yang benar wanita boleh jadi ayat itu menunjukkan bahwa wanita pun boleh itikaf suami istri juga boleh Itikaf tapi jangan satu kamar. Ya kan? Rawan yang seperti ini ya. Baik. Berdekatan boleh seperti halnya Rasulullah dengan berdekatan dengan istrinya. Tetapi tentunya kita lihat sekarang ini tidak memungkinkan untuk seperti itu, ya kan? Jadi kalaupun ada nanti yang itikaf sama dengan istrinya, mohon maaf Pak dipisah untuk sementara. Ya, ya. Maka itikaf disyaratkan padanya tarkul jima, tarku aljima, tidak boleh menggauli istrinya. Jika terjadi membatalkan puasa, baik dia kerjakan di masjid atau dia kerjakan di rumah ketika keluar sebentar tadi itu. Paham ya? Jadi tidak boleh seorang yang itikaf tidak boleh dibolehkan baginya untuk menggauli istrinya. Adalah Nabi SAW jika masuk 10 malam yang terakhir, ya, syadda mi'zarahu, beliau kuatkan sarungnya. Kata para ulama, itu kinaya ala tarkil jima' Itu ungkapan kiasan bahwa Nabi meninggalkan ji, jima. Ya, jadi tidak boleh membatalkan i'tikaf. Seorang melaksanakan i'tikaf dalam keadaan ia menggauli istrinya wallahu alam bissawab. Jadi bukan sunnah, bukan uh, makruh atau apa tapi dia haram. Ya. Terlarang bagi wanita uh, bagi seorang yang itikaf untuk melaksanakan ya hal tersebut. Sekarang kalau terjadi bagaimana? Kalau terjadi, ya, maka dilihat apa yang menjadi bentuk dari itikafnya. Jika itikafnya itikaf sunnah, itikaf sunnah, maka ketika dia menggauli istrinya, berarti dia telah membatalkan itikaf yang sun, sunnah tersebut. Jadi dianggap khurujan anil itikaf, selesai batal itikafnya, selesai. Adapun kalau dia itikaf yang wajib, nadar misalnya, Itikaf yang nadat, maka itu pembatal dari itikafnya. Jadi dia melaksanakan perkara yang membatalkan dan mengharamkan atau diharamkan. Karena dia wajib untuk melaksanakan apa yang menjadi nadarnya. Ketika dia melakukan pembatalnya, maka dia melakukan perkara yang diharamkan. Batal dan melakukan perbuatan yang diharamkan. Meskipun yang dia gauli istrinya yang halal. Ya kan istrinya yang sah. Tapi itu terlarang karena kewajiban iktikaf baginya setelah dia nadar nadarkan. Kalau seandainya nadarnya nadar beberapa hari iktikaf dan itu hari yang mutatabi dia niatkan memang dia nadarkan harus bersambung berkelanjutan ya kemudian terputus dengan menggauli istri tadi 10 hari misalnya bersambung ternyata baru lima hari udah tergoda ya maka yang seperti ini dia harus mengulang lagi dari A awal karena dia telah mensyaratkan tata tatabu seandainya dia tidak syaratkan tatabu dia bernadar itikaf 10 hari tapi tidak bersambung pas hari kelima batal tidak masalah berarti empat yang sudah sah tinggal tambah lagi hari yang lainnya berapa 6 gitu ya begitu maksudnya dalam hukum masalah Eh, menggauli istri dalam perkara uh, i'tikaf. Wallahu a'lam bissawab. Jelas mungkin? Jawab. Ayo. Yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apakah yang i'tikaf saja? Tidak, tentu saja. I'tikaf didapatkan oleh apa? Malam Lailatul Qadar didapatkan oleh siapa saja yang mendapatkan ya waktu tersebut dalam keadaan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Sebenarnya semua orang pasti akan mendapatkan malam itu, kan begitu ya? Karena dia malam dari malam-malam yang Allah tetapkan. Ya. Tetapi yang penting adalah dia mendapatkan malam itu dalam keadaan apa gitu loh. Kalau dia mendapatkan malam itu dalam keadaan dia tidur, berarti tidurnya malam itu lebih baik daripada <laughs> tidur seribu bulan. Artinya molor terus jadinya dia, ya. Sama saja dengan molor terus. Selama seribu bulan dia lalai dengan tidur terus. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi semua pada saya akan mendapatkan hal itu. Tapi yang dimaksud dengan iltamisuha ai eh, iltamisu wa antum fi ibadah. Dapatkanlah malam itu dalam kamu beribadah sehingga ibadahmu menjadikan malam itu malam yang lebih bernilai dari seribu bu bulan dalam ibadah tanpa malam-malam Lailatul Qadar. Wallahu alam bisawab. Jadi seorang akan mendapatkannya. Cuman permasalahannya bagaimana cara ia mendapatkannya? Dalam keadaan apa ia mendapatkan malam tersebut? Apakah dalam kelalaian atau tidak? Dan karena itu, siapa yang melaksanakan atau menegakkan malam Lailatul Qadar itu, paham? Ah, siapa yang menegakkan i'tikaf? Ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah pada 10 malamnya hari yang terakhir pasti mendapatkannya pasti men mendapatkannya. Sebagian orang menganggap saya mendapatkannya kalau saya merasakan ketenangan, besok pagi intip-intip matahari, saling ngintip dengan matahari. Oh iya, kelihatan sinarnya tidak begitu kuat. Oh, saya dapat berarti. Kalau dia tidak sempat nengok-nengok, oh saya tidak sempat nengok. Ah, berarti kamu kamu nggak dapat. Enggak, ya. Dapat dengan tidak dapatnya itu adalah perkara yang berkaitan dengan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Memang ada indikasinya. Ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Tetapi diingatkan bahwa siapapun yang menghidupkan malam-malam yang sepuluh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapatkan malam itu insya'allahu taala. Dia akan dapatkan malam itu insya'allahu taala meskipun ia mungkin tidak mengata, tidak merasakan atau lalai dari memperhatikan tanda-tanda itu. Paham ya? Ya. Karena sebagian orang lebih tersibukkan mencari tanda-tandanya daripada mengisi malam malamnya. Malam bangun dua rakaat saja. Tapi lebih lama berdirinya nunggu matahari terbit. Ya enggak? Ya. Artinya menunggu tanda-tandanya lebih seksama dia daripada mengisi malam-malam malamnya. Dan ini akan mengantar seseorang untuk kemudian akan melemah himmahnya pada malam-malam tertentu dan menguat hanya pada malam-malam tertentu. Ya kan? Ya. Siapa yang tahu? Jangan-jangan justru ya, ketika kita melemah, disitulah malam Lailatul Qadar gitu. Ya. Siapa yang tahu? Mungkin memang malam itu tanggal 21 cuaca tenang, ya. Tidak berawan, tidak panas, tidak dingin. Kita bilang, "Ah, ini malam Qadar, alhamdulillah." Besoknya kita lalai. Ternyata dia bilang, "Eh, tidak. Tadi makin lagi, eh, lebih tenang lagi. Tadi malam tidak ada gangguan anjing, wah. Jangan, yang mana kalau begitu kan? Ternyata mungkin saja ada malam yang lain atau beberapa malam keadaannya juga ter tenang. Yang tidak kita tahu mana malam Lailatul Qadar itu, meskipun tanda-tanda ada pada malam-malam ter tersebut. Faham ya? Sehingga kita tidak tahu. Ketika kita melemah pada sebagian hari atau sebagian malam, jangan-jangan dialah malam Lailatul qadar itu malam yang lebih baik daripada malam yang lain yang lainnya. Maka karena itu hendaknya kita berlomba untuk mencarinya dan mencarinya dengan mengisinya dengan ibadah dan hendaknya tidak berkurang ya semangat kita dalam mencarinya genap ataupun gan ganjil. Genap ataupun ganjil ya karena disebutkan memang disebutkan ya dalam sebagian hadis ya alal autar pada malam-malam witir tapi ingat, malam witir itu disebutkan oleh para ulama dia berkaitan dengan akhir Rama, Ramadan. Dan akhir Ramadan mungkin ganjil, mungkin ge genap, mungkin 29, mungkin 3 30 kan gitu ya. Yang kalau dihitung malam ganjilnya dari belakang. Apa yang disebut malam genap 28 bisa saja gan ganjil. Iya. Ya kan? Karena tadi hitungan hari bisa 29, bisa 30, 30. Jelas ya? Ya, sehingga karena itu para ulama mengatakan bahwa seorang yang menegakkan malam-malam 10 malam yang terakhir dalam ibadah dan ketaatan, insya Allah ia akan dapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Ya, meskipun ia dapatkan tanda-tandanya atau ti atau tidak. Jelas ya? Jangan sampai kalau tidak tak, tidak dapatkan tanda ih saya tidak pernah rasakan yang disebutkan oleh orang tersebut. Padahal saya telah hidupkan malam-malamnya. Kalau begitu, ya menyesal ia dengan itikafnya atau tidak lagi mau untuk itikaf pada tahun berikutnya ini adalah dari tipu daya syai syaitan. Ya. Wallahu alam bisawab. Jadi di antara hikmah dirahasiakannya hal tersebut bahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah diberitahu kepadanya dan pernah mendapatkannya. Setelah kata beliau, itu, aku di, dijadikan lupa karena adanya pertengkaran yang terjadi di antara para sahabat pada malam tersebut. Ya, beliau keluar ingin menyampaikan bahwa saya sudah dapatkan pada malam sekian. Tapi karena kemudian ada yang bertengkar di masjid, beliau lupa apa yang disebutkan dari tanggal tersebut, maka beliau perintahkan udah cari saja pada 10 malam yang terakhir, terakhir itu. Ini menunjukkan bahwa maksiat bisa menyebabkan ya berkurangnya rahmat dan anugerah dari Allah SWT itu bentuk bertengkar tadi ya membuat orang lupa kemudian bahwa dirahasiakan dari Nabi SAW tujuannya adalah untuk kita saling berlomba dalam keba kebaikan menghidupkan malam-malam yang 10 di bulan Ramadan tadi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan bagi kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pembahasan selanjutnya akan kita bahas pada kesempatan berikutnya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.